sahabat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Rakria Mandala, Yoko sebagai Kijambang, Niko Septiawan sebagai Kiburangrang, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Aid sebagai Kinanti, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Sang Rakya Mandala telah mendapatkan kembali orang-orangnya. Demikian juga dengan Raden Burangrang telah dibebaskannya. Dan ketika Kijambang mengajak Raden Burangrang untuk meninggalkan tempat tersebut, terdengar suara tawa dari Sang Rakya Mandala. <laughs> tinggalkan saja tempat ini. <laughs> Tunggu, kalian pikir kalian akan dapat meninggalkan tempat ini dengan begitu saja? Ha? Kalian pikir aku akan membiarkan ketentraman wilayah ini? Kalian buat porak-poranda. Kakek kalian, Prabu Linggawarman, telah membuat pernyataan takluk pada Sang Puntayang. Lalu apa maksudmu? Hah? Kau ingin menahan kami? Sudah tentu. Hei, gepung tempat ini. Up! Setelah memberi perintah, Sang Rakya Mandala segera melompat dan melesat ke arah belakang kelompok Raden Burangrang, sementara para tokoh lainnya dan para prajurit mulai mengepungnya. <laughs> Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk berbicara dengan kalian Sang Raja Suya, Prabu Purbaya penguasa Keraton Sunda, dan sebelas negara telah Menyerahlah, atau aku akan segera mengkilas hancur seluruh kekuatanmu dengan kekerasan. Setan! Raden Purangrang mencabut pedang yang baru saja diberikan oleh Kijambang. Demikian juga dengan Kinanti. Mereka semua nampak telah bersiaga, siap untuk mati, melawan demi tugas suci merebut tanah mereka. Akan tetapi tiba-tiba saja, Raden Burangrang tertegun. Telinganya secara aneh mendengar suara yang halus, tetapi cukup jelas memberikan peringatan. Demi yang jaga Dewa Petara, aku berjanji akan membantu kalian mendapatkan tanahmu Burangrang. Tetapi janganlah melakukan tindak apapun saat ini. Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah saat ini. Percayalah, aku akan membantumu. Aku pasti itu adalah suara dari Tuan Purbaya. Ternyata beliau adalah maharaja dari tanah ini. Oh, apa yang sebaiknya aku lakukan? Sejenak, Raden Burangrang menjadi ragu dan gelisah. Tetapi ketika dia menoleh ke arah Prabu Purbaya di pinggir arena, ia melihat laki-laki agung itu menganggukkan kepalanya. Tunggu apa lagi, Kakang? Mari kita lawan mereka sampai titik darah penghabisan. Tunggu dulu adik nanti. Kita tunggu Paman Jambang. Aku minta sekali ini kalian mau mengerti. Ah, apa maksud Raden? Kita menyerah. Percayalah padaku, Kinanti. Kau sudah mengenal hatiku. Kau sudah tahu sampai di mana kecintaanku pada tanah ini. Karena itu aku harap kau mau mengerti. Demi keberhasilan perjuangan kita, dengarlah kata-kataku. Kita menyerah. Kau akan menyerah demi keberhasilan perjuangan kita, Kakang? Ya, memang. Aku mengerti, Kinanti. Tapi, aku tidak dapat menjelaskannya saat ini. Nah, buanglah dahulu pedangmu. Percayalah padaku, seperti engkau mempercayai kata-kata Eyang Pegawan. mencoba untuk mengerti jalan pikiran kakangnya yang teramat aneh. Ki Jambang pun yang menaruh hormat dan kepercayaan pada Raden Burangrang meletakkan senjatanya. Sang Rakyat Mandala terbelalak. Ia benar-benar tidak mengerti dengan sikap yang diambil oleh lawannya. Tetapi akhirnya ia tertawa gembira. <laughs> Kalian menyerah. Bagus. Bagus. Tetapi Jangan coba-coba untuk bersiasat dengan aku, Sang Rakia Mandala. Karena semua itu tidak akan ada gunanya. Karma Karmaduga, perintahkan orang-orangmu untuk melumpuhkan mereka. Buat mereka tidak berdaya. Demi yang Agung, aku harap kalian tidak mengganggu dan menyakiti seorang pun dari mereka, Rakia Mandala. Oh, sejauh manakah hubunganmu dengan mereka, Tuan Purbaya? Mereka adalah sahabat kami. Karena itu, aku harapkan engkau akan dapat bertindak bijaksana sebagai seorang pemimpin dari tanah ini. Tindak kebijaksanaan adalah tindak yang berlandaskan hukum di atas tanah ini. Bagus. Karena itu hukuman tidak akan dijatuhkan sebelum mereka diadili dengan seadil-adilnya. Hukum adalah di tanganku, Tuan Burbaya. Aku mengerti, Tuan. Tetapi Tuan harus menyediakan waktu untuk mengadili mereka. Tuhan dapat menjatuhkan hukuman yang sepantasnya pada mereka demi keadilan. <laughs> bagus, bagus. Aku banyak mendengar tentang diri tuanku yang besar, tentang kebijaksanaan Tuhan. <laughs> Karena itu terima kasih untuk nasihat-nasihat Tuhan itu. <laughs> Mari silahkan. Aku mengundang Tuan untuk berbincang-bincang di istanaku. Aku akan mengadili mereka besok siang hari. Terima kasih. Biarlah istriku saja yang turut ke istana bersama Tuan. Aku akan memohon pada Dewata Agung di suatu tempat untuk keadilan dari putusan Tuanku esok hari. Kemudian Prabu Purbaya mendekati Raden Burangrang dan Kinanti Ditatapnya dalam-dalam kedua anak muda itu, dan kemudian... Aku berharap kalian dapat mempercayaiku. Mempercayai akan kebijaksanaan yang aku, yang benar akan nampak kebenarannya, dan yang salah akan dapat dibuktikan. Aku percaya padamu, wahai Tuanku Prabu, Sang Raja Suya yang adil dan bijaksana. Bagus. Jika begitu turutlah segala nasihat istriku. Jangan melakukan tindakan bodoh yang dapat merusak rencanaku untuk masa depanmu, masa depan tanah ini. Terima kasih, Tuanku. Apa yang harus aku lakukan, Kanda Prabu? Dan apa yang akan kau lakukan seorang diri? Perbuatlah baik-baik. Lindungi mereka sedapatmu. Tetapi berusahalah untuk tidak membuat keributan. Engkau mengerti, Dinda? Iya. Ah, tapi Kanda Prabu, Aku akan mencoba menyelesaikan masalah ini dari tanah seberang. Sudahlah, Dinda. Lihatlah, Sang rakyat Mandala menjadi semakin gelisah. Entah apa yang akan engkau lakukan, Tuan Purbaya. Tetapi sekali lagi aku minta, engkau jangan mencoba menghalang-halangi tindakanku. Aku mengerti, Tuan Rakya Mandala. Tapi aku hanya inginkan keadilan akan terlaksana esok hari di tanah ini. Selamat tinggal. Aku titip istriku. Kita kembali tempatkan para pengacau itu di dalam tahanan untuk menunggu keputusanku besok siang. Marilah Tuan Putri. Saya akan menyediakan tempat yang nyaman untuk Tuan Putri di istana. Terima kasih Tuan Rakyat Biarlah saya bersama dengan mereka, dengan adik Kinanti dan Durangga. Tidak mengapa sekalipun Tuan tempatkan mereka di dalam ruang tahanan. Oh, mengapa bisa begitu? Tuan tidak bisa kami samakan dengan para pengacau itu. Tuan adalah permaisuri agung dari kemaharajaan di tanah Pasundan ini. Tidak perlu kau menjadi sungkan, Tuan Rakyat. Biarlah aku menemani sahabatku, dimanapun kau tempatkan. Hm, baiklah, jika memang itu yang Tuan kehendaki. Ayo, kita kembali. Iya, iya. Arang dan Kinanti yang ditemani oleh Cempaka ditempatkan di dalam ruangan yang cukup bersih dan terhormat. Akan tetapi, di bawah pengawasan sejumlah besar pengawal. Terimalah salam hormat dari kami berdua Tuan Permaisuri Agung. Dan ampunkan segala kesalahan hamba selama ini yang telah bersikap tidak pantas di hadapan tuanku. Sudahlah. Bangkitlah. Ayo. Bangkitlah Burangrang, Kinanti. Tidak ada sesuatu pun yang harus dimaafkan, karena aku memang menyembunyikan siapa diriku yang sesungguhnya. Sekarang, marilah kita berdoa agar supaya segala apa yang dilakukan oleh suamiku terlaksana dengan baik, agar esok hari tercipta suatu keadilan yang kita harapkan. Kemanakah sesungguhnya Tuanku Purbaya pergi, Tuanku? Dan apakah yang tengah dilakukan beliau? Ah, aku tidak dapat mengatakannya sekarang Kalian berdoa sajalah untuk keberhasilannya. Dan juga beristirahat. Siapa tahu, kelak tenagamu diperlukan besok siang. Baiklah. Uh, sekali lagi, terima kasih untuk pertolongan tuanku. Thank you. secara sembunyi-sembunyi. Karena memang di sanalah tujuanku. Hup! Kau tunggulah di tempat ini, kudaku yang baik. Aku akan kembali besok siang menjemputmu. Selamat tinggal. tenangnya, ia menyusuri jalan-jalan yang ramai, dipenuhi dengan orang yang lalu lalang. Kota ini tidak kalah ramainya dengan Karang Sedana. Aku akan mengembalikan tanah yang indah ini kepada pemiliknya yang sah, yaitu Raden Durangrang. Eh, itu ada seorang prajurit dari tanah seberang. Aku akan mengikutinya. Aku yakin dugaanku tidak dari cara berpakaian dan juga raut wajahnya tidak terlalu mirip dengan kami dari tanah Pasundan. Bagus. Ia menuju ke arah lorong yang sepi itu. Iya, bagus. Teruslah ke sana. Aku memerlukanmu, sobat. Iya, bagus. Aku akan menangkapnya. Ah. Tenanglah, sobat. Aku memerlukan bantuanmu. kira tempat ini cukup sepi untuk melaksanakan rencanaku. Kau, kau, aku mengenalmu. Bukankah engkau Prabu Purbaya? Tamu dari Raja kami Sang Rakyat Mandala. Bagus. Jika memang engkau mengenalku, prajurit. Apa? Apakah anda Tuan membawa saya kemari? Dari mana asalmu? Hei prajurit. Uh, dari dari desa air putih di pinggir sungai Musi di tanah seberang itu Tuhan Engkau pernah bertugas di istana Sang Hyang. Iya, tentu saja tuanku. Desa air putih tidak jauh dari kota raja letaknya. Dan hamba adalah prajurit kota. Bagus. Jika begitu sekarang bantulah aku. Ada sesuatu yang ingin aku kerjakan sekarang. Uh, tetapi uh, hamba hamba sedang dalam tugas tuanku. Hmm. Engkau tidak mau membantuku, tamu kehormatan dari rajamu, Sang Rakyat Mandala. Uh, uh, uh, uh, mau, mau tuanku. Uh, apakah itu? Sekarang peganglah tanganku. Hmm. Ayo, peganglah. Ayo, jangan ragu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menyakitimu. Peganglah. Ba baik, tuanku. Bagus. Sekarang kau pejamkanlah matamu. Pejamkan matamu dan kau bayangkanlah suasana daerahmu, suasana tanah asalmu di tanah seberang. Tanah kelahiranmu yang telah lama kau tinggalkan. Bayangkanlah suasana kota raja di sana. Lakukanlah. Uh, iya. Iya, Tuanku. Ingat, pusatkan seluruh perhatianmu ke sana, ke tanah kelahiranmu. Kota raja yang telah membinamu menjadi seorang prajurit gagah dan tangguh. Iya. Iya, hamba mengerti. Tetapi untuk apakah semua itu, Tuhan? Aku akan memberikan kegembiraan yang tiada tara padamu. Percayalah. Lakukanlah. Baik. Baik, Tuanku. Prajurit dari tanah seberang itu kemudian mulai memusatkan perhatiannya ke tanah seberang tanah asal, tanah kelahirannya, tetapi perhatiannya justru tertuju pada pondok kecil di pinggiran sungai besar, pondok kecil di mana anak dan istrinya berada. Nah, saudara pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.